رواه البخاري ومسلم حديث التاسع والستون لا بأس عندك سيفون مرتين أبزي أبزي بارك الله فيكم لا بأس إذا هذا اليوم للأولاد إني هاري قليلاً أنا أنا بس بابا بابا إن شاء الله آه، عفواً كنت لنجدكاً <coughs> من فائدة الحديث أبا فيروز dari faedah hadis ke-70 dengan pengaturan manajemen nah. dan itu keutamaan akal dilihat dari sisi asar, pengaruh yang dia munculkan pengaruh yang dia lahirkan Waminal faedah Juga dari faedah Hendak akhi Eko طيب ahsan يتوسل به في معرفة asbab لما ينفعه Nah Dengannya biasa dia mengerti sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kemanfaatan. dan ini tentunya banyak isyarat-isyarat <coughs> Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempergunakan akal ini sebaik mungkin. Wa huwa Allah tabaraka wa taala yaqul afala tatafakkarun wa huwa Allah taala yaqul afala taqilun wa huwa Allah taala yaqul apa? Afala yatadabbarun. Nah. Dan seterusnya yang semuanya itu bermakna isyarah motivasi suges kepada menggunakan akal dan pikiran pada setiap yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwah. Tetap kita ingatkan an al-hadits dhaif kama aslafna dzikrahu sebagaimana telah kita dahulukan penyebutannya pada waktu yang sebelumnya. Walakin makna sahih li ta'yidil adillati laha karena penguatan dalil-dalil yang lain kepada masalah-masalah yang disebut di dalam hadis. Itu tiga masalah di sini kemarin, masalah akal yang dilihat dari kemanfaatannya dari sisi asar yang dia keluarkan. Nah, menyebutkan kemarin sebagian yang kita sebutkan sebagai refresh bahwa semuanya itu berakar kepada tadbir nah, tadbir manajemen di dunia wal akhirah dunia dan akhirat seseorang nah, banyaknya ahlu dunia banyaknya mereka yang menjadi bahkan penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia, dari ketenaran, dari kesohoran dari harta, dari pakaian dan seterusnya كما قال Nabi صلى الله عليه وسلم dinar wa ta'isa عبد dirham wa عبد 'abdul khamilah wal khamisah. وإذا wa antakas wa idza syika Atau kama Nabi semuanya ini dikarenakan apa? Tidak bagus atau jeleknya manajemen dia terhadap kehidupan dunianya sehingga dunia menjadikan dia buta wasalafus salih sebaik-baik kaum yang mencontohkan akan manajemen yang terbaik dalam kehidupan dunia mereka kita singgungkan kemarin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifatul Rashid ya dialah yang berdoa madam Allah maj'alid dunya fi yadi wa la taj'alhu fi qalbi ya Allah jadikanlah dunia itu di genggamanku tapi jangan jadikan dia di di hatiku ini manajemen untuk apa untuk dunia itu tidak membutakan mata seseorang mukmin muslim dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika fil akhirah <coughs> demikian pula manajemen seseorang akan perkara agamanya nah, kemarin kita singgungkan diambil dari faedah Syekh Sa'di bahwa kesimpulan yang beliau ingin sampaikan ya surga itu tidaklah semata-mata bisa diraih dengan amal soleh amal soleh semata ya melainkan butuh manajemen pengaturan akan amalan tersebut untuk bisa meraih surga Allah meraih keridhaan Allah azza wajal Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul la yanjua ahadukum bi'amalihi la yanjua nggak akan bisa selamat tidak akan bisa selamat seseorang pun dengan amalannya artinya solihat dari amal dia yang dilakukan itu tidak bisa untuk menghargai surga amalan kita kumpulkan semuanya kemudian kita hargai surga satu nikmat dari surga adalah yusawihi nggak bakalan untuk bisa menyetarainya makanya para sahabat bertanya wala anta ya Rasulullah "Kala, wala ana illa an yataghammadani Allah ya. tidak pula dengan amalanku melainkan karena rahmat Allah jadi tidak semata-mata amal soleh melainkan butuh manajemen tadbir dari perkara akhirat seseorang kapan dia melaksanakan amal ini kapan waktu yang paling bagus bagaimana dia mendapatkan amal soleh yang kualitasnya bagus tidak sekedar kuantitas saja itu manajemen untuk mengetahui perkara-perkara tersebut maka tidak khayal tidak heran kalau ada seseorang justru masuk neraka karena apa sebuah amal yang lahirnya soleh sebuah amal yang lahiriahnya zahirnya soleh ya Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fa wailun lil musallin kif al musallun dapatkan neraka wail itu tidak lain tidak bukan karena manajemennya tadbir untuk urusan agamanya nggak benar nggak bagus ini kesimpulan yang ingin yang ingin disampaikan oleh Syekh pada waktu yang lalu. Pada fakrah yang kedua, <coughs> pembahasan yang kedua kita lanjutkan. Ma'adhafil hadis beserta dengan kedhaifan hadis. <coughs> Qala Syekh Sa'di rahimahullah al-jumlatu tsaniyah Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la wara'a kal kaf. Pernyataan beliau dalam hadis ini sesuai dengan tentunya pentahsinan uh, al-muallif akan hadis. Berkata dikatakan berkata Rasulullah tidak ada sifat wara yang semisal dengan penahanan diri al-kaf kafun nafs an maharimillah menahan diri dari keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla ini wara nah. akar definisi wara itu demikian menahan diri dari muharramat karenanya Syekh mengatakan fahadha haddun jami'un lil wara bayyana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه wa jami'a jawarihihi anil umuril muharramati dharrati maka ini definisi yang sangat mencakup tentang wara apa itu wara nah, ini definisi yang paling mencakup <coughs> Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahasanya wara sifat wara yang hakiki adalah yaitu seseorang yang menahan diri mencegah diri mencegah hatinya, jiwanya, lisannya, jawarihnya, anggota tubuhnya dari semua muharramat dan semua yang akan memudaratkannya. Dan dosa itulah perkara yang mudaratkan hati, mudaratkan lisan, mudaratkan anggota tubuh. Nah. Syekh فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع maka semua yang didefinisikan oleh alul il tentang tafsir makna daripada warak semuanya kembali berporos bermuara kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang jelas yang sangat mencakup ini nah, banyak perbedaan-perbedaan definisi al-muhim semuanya kembali kepada penahanan diri dari muharramat ini yang disebut dengan sifat warak <coughs> menahan diri semuanya Hatinya mencakup menahan hati, menahan lisan, menahan tangan atau menahan semua anggota tubuh. Makanya kata Syekh di sini, "Faman hafidha qalbahu 'ani syukuki wasyubuhat, 'ani syahawatil muharramah wal ghal aw al ghil wal haqd وعن سائر المساوئ الأخلاق وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وعن كل إثم وأذى وكلام محرم وحفظ فرجه وبصره عن الحرم وحفظ بطنه عن أكل الحرام وجوارحه عن كسب الآثام فهذا هو الورع حقيقة نعم الشيخ merinci maka siapa yang menjaga hatinya dari dosa-dosa yang dilaksanakan hati ragu-ragu dalam agama meragukan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari sunnah Rasul penyakit hati nah, harus dihilangkan <coughs> asyak dari syaitan ya wa antum kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Abu Muhammad Al بن علي Ali أبي طالب radhiyallahu anhu. عنه فإنه sami'a jaddahu Rasulullah SAW mendengarkan kakeknya mengatakan apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribik ila ma la yaribuka wa in aftauka al muftun. Tinggalkan setiap perkara yang meragukanmu, membuat hatimu ragu dalam agama. Maksudnya, ya. Hak jelas, sunnah jelas, malah ragu dia ini penyakit yang seperti ini nah, was-was juga masuk dalam perkara-perkara yang semakna dengan syukuk ya. dan itu semuanya syaitan syukuk wal wiswas syaitan harus dibuang sejauh mungkin wallahu tabaraka wa taala yaqul mensifatkan syaitan salah satu sifatnya alladzi yuwaswisu ai yaj'alu syukuk fi sudurin nas nah muharabatus syak ini sebuah amalan soleh jadi kita memerangi asyak ini sebuah amal yang besar nah, ada dihikayatkan bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya datang ja'a yahudiyun ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ada seseorang Yahudi Yahudi datang kepada Ibnu Abbas Hada Yahudi mengatakan apa? Qal Nahnu ahda minkum sabila Nahnu ahda minkum sabilan Ini si Yahudi ini bilang Kami ini lebih lurus jalan beragama kami daripada kalian Yahudi Yahudi ini bilang kepada Ibnu Abbas Qala Ibnu Abbas qal كيف تكون أهدى منا سبيلا كيف تكون أهدى منا سبيلا ya. Kif, bagaimana mungkin kalian itu lebih lurus daripada kami? Apa kata Yahudi ini antum kira? Qala yahud antum tashuna fi salatikum wa tashkuna fi siyamikum wa zakatikum terdiam Abdullah bin Abbas ketika dibilang sama ini Yahudi mengatakan kami ini lebih lurus karena kalian tuh kalau sholat suka lalai muslimun dia sholat tapi khayalnya banyak berkhayal dunia Allah musta'an mallahu bihi alim Allah azza wajal yang mengerti kekurangan itu yang sangat dalam jauh muslim ini dia mau berinfak ragu akan apa pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kami Yahudi tidak ada istilah sahur di dalam solat kami itu nggak ada. Indisis dari dahulu zamannya Ma'bad Sulaiman nggak ada istilah masyarul Yahudi itu dalam solat-solat mereka ada lalai itu nggak ada. Ini yang kita saksikan kan? Bahkan di gereja-gereja orang solat sampai nangis-nangis. Yang barangkali kita tidak menemukan di musalla-musalla masjid-masjid kaum muslimun. Kif hada? Ini dijadikan dalil sama Yahudi ini bahwa kami lebih lurus daripada kalian. Ta'lamun madza qala Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas Naam. قال ماذا يصنع الشيطان في البيت الخرب ماذا يصنع الشيطان في البيت الخرب apa yang bisa diperbuat syaitan untuk rumah yang sudah roboh paham ya jadi nggak ada yang bisa diperbuat oleh kalian antum uqulun kharibah akal kalian sudah roboh ya i'tiqad kalian sudah roboh idzan madza yasna ya'tunakum syaitan jadi untuk apa kalian didatangi syaitan innama ya'tuna ila buyut salihin jadi syaitan itu hanya datang kepada rumah-rumah yang bagus masih bagus yang bisa dia rusak itu syaitan antum i'tiqad sudah rusak enggak peduli syaitan ini cara menjawab Kelas kalian bisa ikhlas itu bukan ukuran. Setan sudah menang kok di kalian. Adapun kaum muslimun mereka orang-orang yang soleh, i'tiqadnya bagus. Setannya sangat khawatir untuk ini si muslim si mukmin ini untuk menjadi orang ikhlas hingga dia kalah nanti. Makanya dia harus palingkan, dia harus nah. Idan tidak bisa dijawab. Intinya muharabah <coughs> melawan syukuk ini adalah perkara yang besar dan diyakini ini dari syaitan <coughs> juga salah satu penyakit hati syubuh, syahwat afan syubuhat masuk dalam uh, bagian-bagiannya tadi Nah, jelas war Rasul sallallahu yaqul kama fi hadis sahih faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih siapa yang menjauh berhati-hati dia dari perkara yang masih tidak jelas dia tidak mengetahui ini haram atau ini halal tapi karena justru ketidaktahuannya dia menjauh ya dia menjauh dikarenakan mengkhawatirkan agamanya maka barang siapa yang seperti ini sungguh agamanya bagus <coughs> nah dan kemuliaannya pula bagus penyakit hati yang lain disebutkan oleh Syekh syahawatil muharramah nafsu al-ammaratu bisu ini jelas masuk ke umuman tahdzir syariat yang mulia ini terhadap semua perkara yang haram minaz zina wa syurbil khamr dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit syahwat nasallallah assalamata wal afiyah ghil wal haqd iri dengki ini juga penyakit hati yang tidak kalah mematikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah tidak kelihatan tetapi dia sungguh bisa membunuh pelakunya dia sadar atau tidak sadar nah dan sebaliknya seseorang yang mampu membersihkan hatinya dari ghil dengki iri hasad dari seorang yang lain sungguh adalah hamalan yang besar <coughs> pada suatu kesempatan Rasulullah nam di majlis para sahabat sahabatnya mengatakan man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadha siapa yang senang lihat penduduk surga lihatin ini sebentar lagi mau lewat ini famarra rajulun bil bab maka seorang dilihat di majelis suatu ada pintu nah ada fulan ini lewat nih bahkan kata Rasul sebelum di nanti dia akan membawa sandalnya kemudian kamu akan lihat apa air wudhu itu masih berjatuhan di jenggotnya dilihat persis seperti itu sudah berlalu hari itu. Keesokan harinya lagi-lagi Rasul bilang, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha." Lewat lagi seseorang yang Rasulullah sifatkan terus demikian tiga hari. Sampai kalau ana tidak salah ingat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar penasaran ini Masya Allah ini. Orang masih berjalan di muka bumi sudah ditayin sama Rasul penduduk surga jemaah sekalian Berarti ini kan konsekuensinya semua amalannya, apa yang dia tetapkan, apa usulnya, apa nasihatnya, berarti kan surga semua baunya. Ah ini Abdullah bin Umar penasaran, saya harus menjejaki, mengikuti apa yang dilaksanakan. Berhilah dia kemudian datang ke rumahnya, dibuntuti dia. Ala sariyatin, rahasia. Dibuntutin walhasil sampai ke rumahnya, kemudian dia eh, berhilah di situ. Afwan akhi, Ana itu ada hajat kalau ana boleh <coughs> untuk bermalam beberapa malam di rumah Anda. Kala fatafaddal silahkan bermalam dia di situ. Apa kata Ibnu Umar? Wallahi ma ra'aituhu. Naam. Rajulan muksir salah atau kama qala. Saya lihat malamnya itu demi Allah saya tidak melihat dia orang banyak sholat malam tidak. Ya. Saya berpagi-pagi bersama dia juga tidak mendapati dia seseorang yang banyak puasa sunnah tidak pusing tambah pusing Abdullah bin Umar ini apa sih rahasianya akhirnya saya tidak menemukan apa-apa akhirnya saya pulang tapi saya sebelum saya pulang saya berterus terang kalau saya ternyata sekedar bersandiwara nah karena saya mendengar Rasul mengatakan begini begini begini dan engkau yang melewati pintu itu tertegun ini Rasul kasih tahu saya kabarkan apa yang engkau lakukan dia mengatakan ma fa'altu illa ma ra'aita tidak ada yang aku perbuat kecuali engkau lihat nah, hanya saja kata dia Fadl. hanya saja aku tidaklah beranjak kepada tempat tidurku kecuali sebelumnya aku membersihkan hatiku dari sifat haqd dan dengki atas sesama apa kata Ibnu Umar hadzal ladzi la nutiquh ah, ini dia yang kami nggak bisa ini dia yang kita nggak bisa Nah, sallallahu alaihi wasallam wa sebersih mungkin untuk kita berusaha berupaya <coughs> membersihkan sifat hasad dan dengki atas sesama. Nah, ini juga perbuatan yang besar yang menjanjikan surga Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang ikhlas dan jujur atasnya. Dan atas segenap penyakit-penyakit akhlak yang jelek kata Syekh. Kemudian wa lisanah. Dia menjaga lisannya dari ghibah, dari namimah, dari dusta, dari menjela seseorang adalah syak nah bukan sifat seorang muslim badhi'ul lisan jelek lisan nah kama qala Nabi sallallahu alaihi wal ghibah wal namimah panjang pembahasan banyak sekali adillah yang menyatakan haramnya perkara ghibah wan namimah nah. <coughs> hanya saja beberapa perkara yang barangkali menghampiri kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang secara mengatakan tapi anak nggak bohong kok apa yang saya bilang tuh benar sama itu saudara saya itu ya ini namanya ghibah kan begitu persis seperti yang dinyatakan oleh sahabat itu ya Rasulullah ara'aita ingkana fihi maakul. bagaimana menurutmu kabarkan kepadaku ya Rasul kalau aku yang aku omongkan itu memang benar pada dirinya apa kata Nabi SAW? Faqadir tabtah. Itu engkau telah mengribahnya. Ya, ini dia ribah ini. Jadi bukan ribah terus bersyaratkan dusta lah. Nah, itulah ribah. Nasallallahu salam. Kemudian juga terkadang seseorang kita dapatkan nasallallahu salamat wal afiyah dia ingin mengangkat diri ikhwah. Nah, dia ingin mengangkat derajatnya membaguskan namanya dengan jalan apa? Dengan merendahkan saudaranya. Nah. banyak kita menemukan penceramah-penceramah muhadir, muhadir, khatib, khatib di mimbar menjelekkan orang-orang dalam rangka apa? Itrafa' bi nafsihi. Dia ingin mengangkat diri, mengangkat derajat. Masya Allah, ya benar ini berani sekali ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Dia senang menyelisihi orang-orang dalam pendapatnya. Senang merendahkan orang lain membuka aib orang dalam rangka apa? Mengangkat diri, ingin mencari ketinggian di situ. Maka wallahi jawabannya bagaimana mungkin Allah akan berikan kita ketinggian dengan sesuatu yang diharamkannya? Hadalah mungkin. Abadan tidak akan mungkin mendapatkan ketinggian Allah. Ketinggian Allah yang dijanjikannya dengan ilmu, dengan amal saleh. Nah, bukan dengan <coughs> khad'il akharin, merendahkan orang lain yang itu adalah sombong nah. wal kibru batarul haq wa ghamtun nas kemudian syekh mengatakan dan dari segenap dosa menjaga lisan dari segenap dosa kalam muharram pembicaraan yang haram nah. berikutnya termasuk wara hifdzu farj wa hafidha farjahu wa basarah anil haram menjaga farjnya <coughs> pandangannya dari perkara yang haram kan? perutnya dari makanan yang haram dan semuanya dari perkara-perkara haram inilah hakikat sifat wara ini hakikat sifat wara qala syekh wa man dhayya'a syai'an min dhalika naqasa min wara'ihi biqadri dhalik barang siapa yang menelantarkan apa yang tersebut di atas maka akan berkurang sifat kewaraannya sesuai dengan pelanggaran dia maka warak seseorang tingginya warak seseorang atau rendahnya warak seseorang berbanding lurus dengan penjagaan dirinya akan muharramat semakin kuat dia menjauhi muharramat bahkan bukan, haram bahkan sekedar syubhat saja dia jauhi berarti itu menunjukkan bagusnya dan lurusnya sifat warak yang ada pada dirinya demikian sebaliknya nah, berkata Syekhul Islam faedah ini diungkapkan oleh beliau <coughs> di dalam Madarij Salikin <coughs> dinukil oleh muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kata Syekhul Islam al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah wara adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan untuk menimpa dirinya dari keburukan di negeri akhirah ini meninggalkan dosa. <coughs> Lengkapnya di sana kata Ibnu Qayyim qala rahimahullah az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Zuhud sesuatu yang sedikit berbanding dengan wara. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirah. Ya. Sementara wara adalah meninggalkan perkara yang mengkhawatirkan yang engkau khawatir untuk ditimpa kemudaratannya kelak di negeri akhirat. Nah. Dan ini ibarah sebagus-bagus ibarah kata Ibnu Qayyim yang berbicara tentang wara. Taib, yang terakhir berkata beliau al-jumlatu tsalitsah Kalimat yang ketiga dari hadis wala hasabaka husnil khuluq. Tidak ada keturunan yang semisal dengan baiknya akhlak. Wadhalika anna al-hasaba martabatun 'aliyatun 'inda al-khalq wa sahibul hasabi lahu i'tibarun wa syarafun bihasabi dhalik. Yang demikian itu dikarenakan hasab <coughs> keturunan yang bagus, yang baik itu adalah sebuah posisi yang tinggi di masyarakat ya. dan si pemilik nasab yang bagus itu dia memiliki diperhitungkan oleh masyarakat oleh orang-orang nah, dan kemuliaan itu ada sesuai dengan tingginya martabat kedudukan nisbah nasab dia ya kan dan ini kita maklumi bersama bahkan salah satu isyarat Rasulullah SAW sebagai penunjukan ya penguat <coughs> bagi para syabab untuk menikah apa? Kama qala Nabi SAW ke Ibn Mas'ud, "Nam tunkahul mar'ah li arba'." Salah satunya apa? Akhdadi. Hmm? Li hasabiha. Hakadha. Nah, karena hasab atau nasab. Nah, dia punya keturunan dari orang-orang yang bagus, yang baik agama dijaga agama sama keluarga itu nah ini salah satu kriteria anjuran Rasulullah SAW nah. <clears throat> dan hasab itu faedah bagus ada dua macamnya kata Syekh an-naw'ul awwal hasabun yata'allaqu bi nasabil insan wa syarafi baitihi wa hadha an-naw'u huwa madhun li'annahu madhannatun an yakuna 'amilan hasabihi mutarafi'an 'anid danaya mutahalliyan bil makarim fahuwa maqsudun li ghairi macam yang pertama hasab atau turunan yang berkenaan berkaitan dengan nisbah seseorang ini itu turunan tadi bapaknya orang bagus enggak umiknya dan seterusnya ke atas atau dia ke bawah tetapi macam ini bagian ini dia hanyalah terpuji nah dikarenakan dia mau bukan karena zatnya mafhum ya ini bukan karena nisbah saya kepada orang tua saya ini yang menyebabkan madah ya. tetapi dia karena nah diperkirakan sangat untuk bahwa si pemilik eh, nasab kepada ini fulan fulan orang-orang mulia ini dia akan berlaku baik dia akan melaksanakan konsekuensi dari marganya dari keluarganya yang bagus kan begitu orang kalau memiliki turunan terkadang suka menyebut orang tua maaf maaf ya saya tidak ada memiliki turunan pencuri begitu artinya ada isyarat untuk dia ingin memuliakan dirinya dengan nisbah orang-orang nenek moyangnya yang tidak dikenal pada diri orang tuanya nenek moyangnya sebagai orang-orang yang mencuri misalnya jadi memang demikian kalau kita memiliki orang tua nenek moyang yang terkenal bagus maka biasanya ini menjaga kita melaksanakan konsekuensinya yaitu kita tidak melaksanakan hal-hal rendahan lalu kita menjaga nama marga nah, makanya tadi dikatakan terpujinya untuk bernisbah ini kepada orang-orang mulia ini karena dia mazannah bukan karena zatnya mazannah dan kalau ditanya sebaik-baik nisbah di muka bumi siapa hasab untuk mana yang pertama ini tentunya berhasabkan apa? bernisbahkan kepada alu baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kan? Untuk kita menjadi Hashimiyan. Hashimiyan nasab wal hasab menjadi orang yang bernisbahkan kepada Hashim. Nah. Karena keutamaannya dari sisi syar'i dan dari sisi akli. Dari sisi adat ataupun syariat Allah mengutamakan nisbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalil di situ yang tidak mungkin kita sebutkan di kesempatan ini. Nah. <coughs> Hanya saja seseorang tentunya tidak berbangga dengan hasab atau nisbah yang pertama ini untuk dia kemudian optimis mendapatkan keridhaan Allah karena dia bernisbah kepada Rasulullah sebagaimana yang banyak terjadi bahkan sayang sekali banyak dibeli nasab itu sekarang terutama pada golongan orang-orang Syiah was Sufiyah nah maka tidaklah seseorang itu dihukum atau diberikan ganjaran karena nisbahnya melainkan karena amal saleh war rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Darda wa huwa haditsun sahih panjang hadisnya di akhirnya Rasul di sana menyatakan man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh awta'a bihi amalah atau amaluh lam yusri' bihi nasab. barang siapa yang lambat amalannya maka sungguh dia tidak akan dipercepat ganjaran pahalanya karena nisbah keturunannya ya. orangnya lambat amal soleh kurang eh, kurang didapat hatta kalaupun dia hashimian begitu bahkan inilah Rasulullah yang bersabda lau anna Fatimah bin Muhammadin sariqat apa yang kata Rasulullah benar-benar aku akan potong tangannya hatta kalaupun Fatimah nah, ini tidak ada <coughs> kecenderungan e, bergantung kepada nisbah ini makna yang pertama makna yang kedua an-naw'u tsani fahuwa al-hasabul haqiqiyyu alladhi huwa wasfun lil ab. nah inilah yang hakiki yang dia merupakan sifat bagi seorang hamba wa jamalun lahu wazinah wa khairun fid dunya wad din ini merupakan hal yang bagus hiasan dia hal yang terbaik bagi dia di dunia dan untuk agamanya ya. yaitu apa husnul khuluqil muhtawi ala al hilmil wasi' was sabri wal afu wal afwi wal wabadlil ma'ruf wal ihsan wa ihtimalil isaati wal adha wa mukhalaqati tabaqatin nas bi khuluqin hasan yaitu apa bagusnya akhlak yang mencakup kelembutan yang luas kesabaran sifat memberi maaf yang banyak ya. mengerahkan kema'rufan kebajikan dan ihsan perbuatan baik semampu dia sekuat dia mampu <coughs> bersamaan dengan itu dia orangnya sabar menahan ujian keburukan-keburukan yang diperlakukan oleh orang lain atas dirinya isaah Nah, ini hakikat nasab, hasab yang bagus. Nah. Kemudian kata Syekh, wa mukhalaqati tabaqatin nas bi khuluqin hasan. Coba bagus sekali takbir beliau Masya Allah Dan beramal bergaul mukhalaqah ay muamalah. Bermuamalah dengan beragam atau aneh, apa? keragaman macam-macam orang dengan akhlak yang baik nah, ini mengisyaratkan dari ungkapan syekh ini orang itu nggak satu macamnya ikhwan ini banyak terjadi kekeliruan fi ba'di ikhwanina salafiyyin. terkadang dia menganggap saudaranya seperti saudaranya ikhwanana fillah ahli sunnah wal jamaah yang sudah senior ya terkadang dan ini yang banyak terjadi Hatta rojul baru ngaji dan seterusnya. Dia perlakukan kayak ikhwah senior begitu. Salah sedikit dia kerasi, dia tidak sabar atas ya hatta khalal ini kekeliruan yang seperti ini. Maka Syekh tuntut kita untuk berhusnul khuluq dengan keragaman. Ada orang yang dikasihkan ilmu, enggak ada ilmu bahkan jahil. Jadi antum dituntut sabar. Kita yang lebih dituntut untuk memahami dia daripada dia yang kita tuntut memahami diri kita, kan begitu. Ada juga lebih pintar sedikit, ada yang dan seterusnya. Anas ajnas. Manusia itu berjenis-jenis. Nah, nah untuk semua jenis ini kita dituntut untuk berakhlak yang mulia menghadapi mereka sehingga di sini akan terhasilkan hikmah kalaupun kita keras pas pada tempatnya pas pada orangnya kalaupun kita lembut pas pada orangnya demikian yang dituntutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in syi'ta faqul husnul khuluq naw'an <coughs> asy masalah tabaqut tabaqatin nas dan akhlak ini berikan kita taksimat pembagian yang berbeda dan ini banyak pembahasan sekali lagi ini satu sisi yang beliau katakan kalau makanya bahasa beliau kalau engkau ingin boleh silahkan engkau bagi-bagi akhlak ini misalnya husnul khuluq ada dua macam yang pertama husnul khuluq ma'allah yang kedua husnul khuluq ma'al khalq ini secara garis besar. Ya. Silahkan engkau bagi kalau engkau ingin bahwa akhlak berakhlak yang baik bagi menjadi dua. Yang pertama yang orientasinya kepada Allah Azza wa Jal hubungan vertikal seseorang. Yang kedua, berhasan, berhusnul khuluk bersama makhluk. Kalau bersama Allah bagaimana caranya? Ta'riful ihsan fi hadits Jibril. Nah. حين يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإحسان فما قال قال أن تعبد الله كأنك تراه atau bahkan yang lebih umum menjalankan semua perintah menjauhi semua larangan makanya Syekh mengatakan di sini akhlak yang bagus bersama Allah adalah an tatalaqqa ahkamahu asy-syar'iyyah wal قدريته بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها ya engkau mengambil menerima hukum-hukum Allah taala baik syariah atau qadariyah syariah hukum Allah Al-Qur'an was sunnah ketetapan halal haram Qadariyah ketentuan Allah dari musibah-musibah, takdir yang melanda hidup kita ditakdirkan begini. Ya. Harus ridho dengan ketetapan ini, baik syariahnya ataupun qadariyahnya. Dengan menerima sepenuhnya, tunduk dengan syariatnya, tenang, ya, menenangkan diri, waridho, meridhoi semuanya serta bersyukur kepada Allah Azza Wajalla atas segenap apa yang ia berikan nikmat baik itu nikmat perintah-perintah atau taufik-taufik kemampuan melaksanakan nah. serta bersabar atas takdir-takdir yang menyakitkan ini kembali kepada hukum qadariyah nah. kemudian husnul khuluq ma'al khalq yang kedua qala syekh wa huwa badlun nada wa ihtimalul adza wa kafful adza. ada tiga unsur disebutkan Badlun nada an-nada dikatakan dalam muhtarus Sihah an-nada huwa uh, <coughs> al-jud kedermawanan yani kita mengarahkan kedermawanan kita loyal kita kepada sesama mudah ringan tangan membantu saudaranya nah wahtimalul adha bentukan yang lain kita sabar atas gangguan nah gangguan cobaan hidup mesti ada wakaful ada dan di samping kita menahan gangguan orang bersabar atas gangguan orang kaful ada kita juga menahan diri dari menyakiti orang ya. kita juga menahan diri dari menyakiti orang Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin beri maaf perintahkan kebajikan, kema'rufan dan berpalinglah atas orang yang jahil khudil afwa ini badlun nada ihtimalul adha arid anil jahilin nah perintahkan kebajikan jauhi orang-orang yang jahil ini pernah kita kisahkan kisah dari Ibnu Abbas dalam sahihain ya kan Sufyan ibnu Uyainah uh, ah, afan Uyainah ibnu Hisn ketika minta izin untuk masuk ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Al-Hurr bin Qais minta izin Al-Hurr bin Qais adalah saudarinya saudara sepupunya yang didekatkan oleh Umar di kerajaannya ya dia minta izin walhasil diizinkan oleh Al-Hurr bin Qais untuk dia bertemu dengan khalifah bertemu dia dengan khalifah kemudian beberapa perkara dia komplain kepada Umar yang tidak tidak ada haknya di situ tentunya Qala ya Amirul Mu'minin wallahi ma tu'tina al-jazlah wa ma tahkumu bainana bil 'adl engkau tidak memberikan bagian kepada kami engkau tidak berhukum dengan adil marah Umar kata Ibn Abbas hatta kada an yut'inah hampir dia tikam itu nah tetapi sama saudaranya Al-Hurm Qais orang didekatkan oleh Umar ini orang dekat kerajaan ini mengingatkan ya Amirul Mukminin mah tahan dirimu tahan dirimu Inna Allah Ta'ala awsa li nabihi thalathan Allah Ta'ala mewasiatkan kepada nabinya tiga perkara dibacakan ayat ini khudil afwa wa'mur bil urf wa a'ridanil jahilin beri maaf nah perintahkan kebajikan berpaling dari orang jahil orang bodoh dia tambahkan lagi wahada minal jahilin dan ini sungguh termasuk orang jahil apa kata Uyainah bin Hasan dia bilang dia bersumpah wallahi ma jawazani Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillah nah wallahi kata Uyainah yang murid tikam ini tadi wallahi selangkah pun dia tidak melangkahkan kakinya ketika dibacakan ayat yang mulia ini ya. dan adalah Umar sosok yang sangat menahan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kesana Satu ayat saja. Nah, selesai perkara. Juga eh, anjuran ini dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu dfa' billati hiya ahsan dan tidak ada kesamaan antara kebaikan dan keburukan ya. balaslah dengan yang lebih baik <coughs> engkau diperlakukan buruk tapi balas dengan kebaikan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim maka sungguh yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan, persengketaan, ka'annahu waliyun hamim, seolah kayak saudara yang sangat akrab dan erat. Karena apa? Karena fadilah apa? Fadilah memaafkan. Fadilah membalas dengan justru kebaikan. Ini dia. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu 'azim. Tidak ada yang kuasa, yang mampu, yang sabar atas pre, apa? akhlak seperti ini kecuali orang-orang yang sabar dan tidak akan ada yang bisa mengembannya kecuali yang memiliki bagian yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faman qama bi husnil khuluq ma'a Allah wa ma'al khalq faqad nala al khaira wal falah wallahu a'lam. Maka siapa yang menjalankan akhlakul karimah bersama Allah dan juga bersama makhluk sungguh dia telah menggapai kebaikan dan kesuksesan yang besar. Nah, ini tadi bersama Allah telah antum dengarkan bersama makhluk demikian kalaupun ada yang berbuat buruk kepada kita balas dan kebaikan walaupun secara fikihnya boleh saja membalas ya kan saya dipukul boleh nggak saya mukul balik boleh nggak secara syari ini bicara syari ini boleh nggak boleh ya dengan syarat tapi kalau antum dipukul pipi kiri jangan tambah kanan dia nah Al-muhim dengan hal yang serupa. Allah taala berfirman wa jazaa'u sayyi'atin مِثْلُهَا Balasan keburukan sebuah keburukan yang semisal begitu. Cuma dipukul ya mukul, jangan tambah nendang. Hakalah. Nah, tetapi lanjutan ayat, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu Siapa yang memaafkan, yang lebih memilih damai maka pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla Allah melanjutkan wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur siapa yang mampu bersabar dan memberi maaf sungguh itu adalah perkara yang besar yang dia lakukan nah, ini. fikihnya boleh membalas tetapi anjuran Allah azza wajal untuk kita mengalah sebagian hak kita memaafkan saudara kita Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu al-muwaffiqu lis Semoga Allah taala berikan kita taufiknya. Kemudian menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan pernyataan dan mengikuti baiknya. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.